Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita mendapatkan al-ilmu nafi' ilmu yang barokah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini membaca beberapa panduan penting dari tulisan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saad Al-Utsaimin rahimahullah Nubadun fi Siyam kita sudah memulai membaca tulisan ini pada pertemuan lalu dan masuk pada pembahasan an-nasu fisyam kondisi manusia di dalam menyikapi puasa Ramadan. Kita telah sampai pada poin ketiga. Poin pertama kita sudah membahasnya terkait kepada siapa puasa Ramadan itu diwajibkan. Kemudian poin yang kedua, penjelasan bahwa orang kafir tidak mendapatkan kewajiban untuk berpuasa kalaupun sekiranya berpuasa Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya Apabila seorang kafir mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam, maka puasa Ramadan yang ia tidak kerjakan selama bertahun-tahun di masa kekafirannya tidak ada kewajiban untuk mengkobaknya, tidak ada kewajiban untuk menggantinya Kemudian poin ketiga terkait dengan as-saghir. Alladhi lam yablugh la yajibu alaihi shaum. Terkait anak kecil alladhi lam yablugh yang belum mencapai usia balik. La yajibu alaihi shaum. Tidak wajib baginya puasa Ramadan lakin yukmaru bihi liya'tadahu akan tetapi hendaknya anak kecil itu diperintah untuk berpuasa liya'tadahu agar dia terbiasa mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan Kita telah mengetahui pada pembahasan poin pertama Orang-orang yang wajib mengerjakan puasa Ramadan. Di antaranya adalah balik Baik laki-laki ataupun perempuan. Kita pun juga telah mengetahui pada pertemuan yang lalu kriteria balik Yaitu bisa dengan kondisi seorang anak keluar dari kuburnya mani baik dalam keadaan ihtilam, mimpi basah ataupun dalam kondisi jakubatan, dalam kondisi terjaga. Kemudian di antara tanda seorang anak balik tumbuh di sekitar buruk di sekitar dakarnya atau farjinya bulu, bulu kemaluan. Berikutnya ketika seorang anak mencapai usia 15 tahun. Mayoritasnya ketika anak mencapai usia 15 tahun maka dia mencapai usia balik. Dan berikutnya yang keempat terkait dengan anak perempuan manakala datang haid walaupun dia usia 9 tahun kemudian datang bulan maka berarti sudah balik usia 10 tahun juga demikian usia 12 tahun juga demikian nah dengan tanda-tanda inilah seorang anak yang tadinya masih berada pada fase tamyiz fase di bawah usia balik kemudian menjadi baligh. Selama seorang anak posisinya belum mencapai usia balik, maka secara hukum belum terkenai wajib kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, baik laki-laki ataupun perempuan. Pengetahuan kita tentang poin ini sangat penting karena dari sinilah nanti dibangun suatu permasalahan ketika anak kecil yang belum balik tadi tidak berpuasa apakah wajib mengganti puasa yang dia tidak berpuasa di hari itu ataukah tidak Maka ketika kita telah mengetahui ternyata anak tersebut belum balik, tanda-tanda balik belum ada pada dia. Dalam sebulan dia sudah berusaha untuk memaksimalkan puasa. Tapi ternyata masih ada yang bolong. Tiga, empat, atau lima hari tidak berpuasa maka secara hukum dia tidak berkewajiban untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya tadi. Kenapa tidak wajib? Ya karena posisi dia di dalam mengerjakan puasa Ramadan itu belum mencapai usia di usia balik. Diistilahkan dia sebagai seorang yang mukallaf, seorang yang telah mendapatkan kewajiban beban syariat kalau bisa kalau boleh dikatakan beban kewajiban menjalankan syariat ini perintah wajib dikerjakan jika bentuknya larangan maka harus ditinggalkan apabila perintah tidak dikerjakan maka berdosa Demikian pula larangan ketika dilanggar maka berdosa. Inilah mukallaf. Nah, dari poin ketiga ini kita mengetahui bahwa pada prinsipnya seorang anak yang belum mencapai usia balik maka dia tidak berkewajiban berpuasa namun sangat dianjurkan bagi orang tua untuk melatih anak tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat di masa Rasul alaihi salatu wassalam. Manakala dirasa anak-anak mampu untuk melakukan puasa, dilatihnya. Mengapa perlu dilatih? Liya'tadahu agar dia terbiasa berpuasa. Sehingga nanti ketika mencapai usia balik sudah tidak kesulitan lagi. Dia sudah terbiasa melakukan puasa sejak sebelum usia balik. Maka ketika usia balik, dia pun tidak ada kesulitan di dalam menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari sini anjuran bagi seluruh orang tua untuk benar-benar berupaya mengkondisikan putra-putrinya cinta terhadap ibadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu setelah taufik dari Allah dan hidayahnya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan. Apabila sejak kecil sudah dibimbing, dibiasakan oleh orang tuanya untuk beramal soleh, mengerjakan tuntunan Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu maka akan menjadi sesuatu yang mudah dalam perjalanan hidupnya. Dan dia merasa bahwa dengan kebiasaan yang mulia ini hidupnya betul-betul berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, al-majnun la yajibu alaihi shaum walal it'amu anhu wa in kana kabiran wa mithluhu al-ma'tuhu alladhi la tamyiza lahu wal kabirul mihdari alladhi la yang keempat adalah al-majnun al-majnun adalah orang gila orang gila berarti kondisinya bukan berakal karena dia tidak berakal maka la yajibu alaihi shaum tidak wajib berpuasa disinilah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya termasuk kaitannya dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Allah wajibkan kepada seorang muslim yang balik, yang berakal, yang kajir mampu untuk melaksanakannya, untuk menunaikannya dan mukim. Sebagaimana pada poin pertama yang sudah kita pelajari. Nah, kondisi seseorang berakal merupakan salah satu syarat di antara syarat-syarat terkenai kewajiban berpuasa. Berarti jika tidak berakal maka tidak wajib untuk berpuasa. Kalau ada yang berkata, oh enak kalau begitu ya, gak wajib berpuasa. Iya dari sisi ini, tapi sisi yang lain gila. Kondisi orang gila tentu siapapun tidak mau menjadi orang gila. Kalau orang berpikirnya praktis, enak ya tidak berpuasa. Tetapi kalau berpikirnya adalah berpikir yang panjang. Justru dia senang berpuasa. Ladang untuk beramal soleh. Belum tentu di luar bulan Ramadan dia bisa berpuasa. Puasa-puasa sunnah. Di bulan Ramadan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk menunaikan mengerjakan ibadah puasa. kaum muslimin rame-rame berpuasa kondisi situasi suasana Ramadan adalah suasana yang khas yang betul-betul mudah bagi jiwa ini tergerak untuk melakukan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala walal it'amu anhu wa in kana kabiran. Dan tidak wajib untuk membayar fidyah mengganti makanan jika orang gila itu tidak berpuasa wa in kana kabiran walaupun dia orang yang lanjut usia Karena ada pembahasan, loh, kalau orang yang tua nggak bisa berpuasa, nggak kuat, nggak mampu, boleh dia tidak berpuasa karena memang tidak mampu, tetapi karena posisinya sebagai seorang muslim, seorang yang balik, seorang yang eh, berakal, maka tetap terkena kewajiban berpuasa. Nah terus kalau tidak mampu, tidak mampu ada solusinya dengan membayar fidyah berupa bahan makanan pokok boleh setengah dari zakat fitrah mewakili puasa satu hari bisa juga dengan memberikan it'am memberikan makanan dalam bentuk siap saji satu porsi nasi, lauk, lengkap semuanya diberikan kepada fakir miskin maka sebagai pengganti puasa yang dia tidak mampu mengerjakannya. Lah kalau orang itu berakal. Tapi jika dia tidak berakal, ya sudah tua, orangnya sudah tua. Terus syarat yang lainnya bagaimana? Oh dilihat Muslim, Muslim. Balik, balik. Oh, sudah tua ya, sudah sudah balik. Sudah tua, sudah kakek-kakek. Mampu berpuasa? nggak mampu, sudah tua. Berakal apa tidak? Tidak berakal, gila. Nah, berarti tidak wajib membayar fidyah karena hukum asal puasanya sendiri bagi dia tidak ada kewajiban. Sehingga walaupun dia kondisinya sebagai orang tua, maka mengikut pada syarat berakalnya tadi. Ketika tidak berakal, tidak wajib untuk berpuasa. Ketika tidak berpuasa, maka tidak wajib pula membayar uh, fidyah. Qala rahimahullahu taala wa mithluhu al matuh alladhi la tamyizalahu seperti dia juga seperti orang gila adalah al-ma'tuh. Al-ma'tuh ini orang yang yang idiot. Lemah akal. Dikatakan gila, dia ya bukan gila tapi idiot. Tidak wajar. Lemah sekali. Alladzi la tamyiza ah, ini penting alladzi la tamyiza lahu. Dia tidak punya filter. nggak bisa membedakan. Idiotnya sudah nemen. Ada orang idiot tapi masih bisa ini 100 ribu, aku 100 ribu, ini 2 ribu, pilih mana? 100 ribu, ngerti idiotnya agak lumayan. Tapi ada yang idiot yang latam jizalah. Gak ngerti ini 1000 ini sepuluh ribu, seratus ribu nggak tahu. Yang penting dia tahunya ini kertas. Uang ya uang, tapi berapa nilainya nggak bisa membedakan. Ini sama dengan orang gila. Wal kabirul mihdari alladzi la Demikian pula orang tua yang kondisinya pikun yang nggak bisa membedakan juga. Terlanjut usia, kemudian tertimpa penyakit pikun. Sama anaknya aja lupa, ini anaknya atau bukan, nggak bisa bedakan. Yang cucu dikira anaknya, anaknya dikira cucunya. Tetangganya dia yakini itu anaknya, anaknya dikira tetangganya, nggak bisa membedakan. Dan ini salah satu dari penyakit yang Rasul alaihi salatu memberikan bimbingan kepada kita agar kita berlindung dari penyakit ini. Penyakit pikun. Di antara zikir-zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Rasul salatu Wasallam untuk dibaca sebagai bentuk pembentengan diri adalah doa perlindungan dari su'ul kibar dari kondisi pikun ini. Nah, ini poin yang keempat. Sehingga pada eh, kesimpulannya poin yang keempat, orang yang tidak berakal, orang gila dan yang eh, mirip kondisinya dengan orang gila, orang yang tidak berakal, maka tidak wajib untuk berpuasa dan jika tidak berpuasa, maka juga tidak wajib untuk membayar fidyah. Yang kelima, al-ajizu 'anil shaumi li sababin daimin kal kabiri wal maridi maradan la yurja bur'uhu. Yud'imu an kulli yawmin miskina. Yang kelima adalah al-ajiz, orang yang lemah. Al-ajizu 'anil shaumi, orang yang lemah dari berpuasa, nggak mampu berpuasa. Kita tahu di antara syarat wajibnya berpuasa adalah qadir. Pada poin pertama itu ada ada kata qadirun, mampu. Lah bagaimana jika seseorang tidak mampu berpuasa? Muslim, muslim. Balik, balik. Berakal, berakal. Mukim, mukim. Satu hal yang dia tidak miliki yaitu tidak mampu, lemah fisiknya, secara fisik nggak siap untuk berpuasa. Dia kepingin secara secara kejiwaan sangat kepingin untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi secara fisik sudah nggak mampu. Ikut sahur jam 9 sudah gemeteran, sudah pucat, sudah lemah. Nah, disebutkan oleh beliau rahimahullah lisa babin daimin. Karena suatu sebab yang terus-menerus berkesinambungan. Seperti apa? Lemah tidak mampu berpuasa karena sebab yang berkesinambungan. Kal kabir seperti orang yang sudah lanjut usia. Usianya sudah lanjut, fisiknya sudah lemah, sakit-sakitan, ataupun jika kondisinya sehat, misalnya tidak sakit-sakitan, tapi betul-betul lemah, nggak mampu berpuasa sampai maghrib itu tidak mampu, secara fisik tidak menunjang sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, wal maridhi maradan la yurja bur'uhu. Dan orang yang sakit dengan jenis penyakit yang diperkirakan berat untuk sembuh. Muslim, balik, berakal, mukim, tapi sakit stroke. Stroke. Ingat, ingatannya masih bagus, tapi secara fisik sudah mati separuh sudah. Dengan kondisi makan setiap hari saja fisiknya masih lemah sekali. Gimana perkiraan sembuh? Misalnya untuk kasus yang ini layur jabur uhu karena sakit itu ada dua, ada yang menurut Eh, perkiraan dokter ini bisa sembuh dalam waktu yang cepat. Ada yang wah ini sudah sulit untuk diharapkan kesembuhannya kembali normal. Nah, jenis yang yang kedua ini yang kecil harapan untuk bisa kembali normal, maka dia belum ya? maka dia tidak wajib berpuasa karena fisiknya yang lemah namun harus mengganti yub'imu angkul yaumin miskinan dia berkewajiban untuk membayar fidyah dalam bentuk apa tadi sudah dijelaskan bisa dalam bentuk makanan pokok setengah dari zakat fitrah bisa dalam bentuk makanan siap saji satu porsi. Nah, satu porsi ini berarti membayar satu hari. Nah ini kondisi orang yang lemah. Yang tidak memungkinkan lagi untuk membayar puasa. Jadi konteksnya yang nomor lima ini orang yang lemah baik itu karena usianya yang lanjut atau sakit yang diharapkan yang sulit eh, diharapkan bisa sembuh. Maka topiknya adalah orang-orang ini tidak berkewajiban berpuasa namun wajib mengganti dengan fidyah. Loh kenapa kok tidak mengganti dengan puasa? Ya karena secara fisik tidak menunjang untuk berpuasa. Tidak bisa lagi diharapkan ini sudah tua renta, yang satu lagi sudah sakit-sakitan nggak bisa lagi. Oleh karena itu syariat memberikan bimbingan membayar fidyah tadi. Yang keenam, Al-maridu maradhan tari'an Yuntadharu bur'uhu Yuftiru in syaqqa alaihi as-sawm Wa yaqdi ba'da bur'ihi Orang sakit Penyakitnya sifatnya eh, Datang Tadinya sehat Kemudian sakit sakit flu berat. Pusing kepalanya, batuk, pilek, badannya menggigil. Atau tulang sakit diare. Terus setiap jam keluar. Fisiknya lemah. Dalam kondisi junta baru uhu dimungkinkan bisa segera sembuh Nah, orang yang seperti ini yuftiru insyaqqa alaihi shaum. Maka dia boleh untuk buka puasa boleh tidak berpuasa insyaqqa alaihi shaum jika memang puasa memberatkan bagi dia. Kalau orang sakit sakit apa? Sakit kulit, gatal. Enggak ada hubungannya sama puasa. Kuat puasa. Maka ya terus berpuasa, enggak ada hubungannya dia. Walaupun segatanya bisa cepat sembuh insya Allah. Tetapi jika memang berat. Flu berat, puasa, wah ini nggak mampu. Diare berat, wah ini nggak mampu ini, sudah gemeteran ini. Belum duhur sudah gemeteran, berat ini. Nah, maka jika berat, dia boleh untuk tidak berpuasa Apa konsekuensinya? Apakah membayar fidyah? Tidak. Beda dengan yang nomor lima tadi. Wayakudi ba'da bur'ihi. Dia berkewajiban mengganti puasanya dengan puasa setelah sembuh. Tentunya di luar bulan Ramadan. Nah, ini semua disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ wa 'alal ladzina yutiqunahu fitjatum ta'amu miskin. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar melakukan perjalanan keluar kota gak mampu berpuasa fa'iddatum min ayyamin ukhar maka berkewajiban mengganti puasa di hari yang lainnya sakitnya dari jenis sakit yang bisa segera sembuh wa 'alal ladzina yutiqunahu dan bagi orang-orang yang tidak mampu Gak mampu berpuasa, apalagi membayarnya dengan puasa. Juga tidak mampu. Fidyatum fa'amu miskin. Maka berkewajiban membayar fidyah makanan yang diberikan kepada orang miskin. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Nampaknya sudah mendekati waktu berbuka kita cukupkan sampai di sini wallahu alam bissawab sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin